Berkata Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati bin Malikin beliau masih berada dalam pembahasan mengenai beramalnya isim fa'il dan isim maf'ul. Kemudian beliau masuk ke dalam pembahasan mengenai hukmu tabi'i ma'mul ismil fa'ili al-mansubi wal majruri yaitu hukum yang berlaku bagi tabi' dari ma'mulnya isim fa'il di mana tabi' tersebut bisa dibaca mansub atau bisa dibaca majrur karena sebelumnya kita sudah membahas bahwa isim fa'il itu bisa beramal memansubkan maf'ul Namun bisa juga diidofahkan kepada mafulbihnya, Sehingga mafulbihnya itu dibaca majarur dari sisi i'rob. Nah, jika maf'ul yang dibaca majarur, ya berarti menjadi mudhaf ilaih itu memiliki tabi'. Nah, tabi'nya itu bisa dibaca majarur dan bisa dibaca mansub ya bisa dibaca majerur dan bisa dibaca mansub. Itu yang menjadi pembahasan pada pembahasan ini. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yaitu bait yang ke-436. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan wajrur awin sibta bi'alladhin khafad kamu betari jahin wa malan mannahad. Dan majerurkanlah atau mansubkanlah tabi' dari suatu kata yang inkhafat, yang majerur, ya, yang makhfud atau majerur. Nah, di sini yang dimaksud majerur adalah mudhaf ilaih dari isim fa'il. Contohnya apa? mubtaghi jahin wa malan man nahado. Ya mubtaghi jahin wa malan man nahado. Yaitu siapa yang mencari atau siapa yang mengangkat orang yang mencari kemuliaan dan juga harta. Ya, siapakah yang mengangkat orang yang mencari kemuliaan dan juga harta? Maka perhatikan di situ ada mubtaghi. Ya, mubtaghi. Mubtaghi itu isim fa'il dari ibtagha betari. Kemudian diidofahkan kepada maf'ul bihnya, yaitu jahin. Ya, jahin. Nah, jahin itu kemudian memiliki tabi. Ya, tabi. Yang diikuti oleh huruf atof, yaitu wawu. Nah, di sini kita lihat, Jahin itu majerur, tetapi di sini malan itu dibaca mansub. Nah, itu yang akan dibahas pada pembahasan ini. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala beliau menjelaskan bait ini kemudian mengatakan taqaddama annasmal fa'ilil mustawfi lisyuruti yasihhu an yunawwana wa ba'dahu. Telah berlalu penjelasan bahwa isim fa'il yang memenuhi syarat-syarat yang telah dijelaskan sebelumnya, ya sebelumnya kita sudah membahas bahwa isim fa'il itu beramal seperti amalan fi'il, itu jika, ya pertama jika membawa makna hal, eh, waktu yang sekarang, atau mustakbal, waktu yang akan datang, kemudian bersandar kepada sesuatu. Seperti istifham, ya, kemudian nafi, nida, dan seterusnya. Nah, isim fa'il yang memenuhi syarat-syarat tersebut, itu bisa dibaca dengan dua cara. Cara yang pertama, yasihu an yunawwana wa yansiba ma ba'dahu. Isim fa'il tersebut, itu bisa dibaca tanwin Ya, bisa dibaca tanwin. Ya, ini berarti dia nakiroh ya. Dibaca tanwin, kemudian dia menasobkan kata yang setelahnya. Ya, menasobkan kata yang setelahnya. Berarti sebagai maf'ul bih dari isim fa'il. Itu cara membaca yang pertama. Kemudian cara membaca yang kedua, au yuhdhafa tanwinuhu wa yudhafa ila ma ba'dahu. Boleh juga dibaca dengan cara tanwinnya itu dihapus. Kemudian kata yang setelahnya itu diidhafahkan kepada isim fa'il tersebut. Ya, berarti menjadi uh, e, mudhaf ilaih bagi isim fa'il. Contohnya apa tadi? Mubtaghi jahin. Itu cara membaca yang kedua. Tetapi kalau cara membaca yang pertama menjadi mubtaghin jahan. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian pembahasannya apa? Fa idza jaa tabi'un minat tawabi'i lil maf'uli bihil mansubi mubasyiratan. Maka jika kemudian ada tabi' ya atau salah satu dari tawabi' yang dia itu atau tawabi bagi apa? Tawabi bagi maf'ul bih yang mansub tersebut secara langsung. Ya, mubasyiratan, secara langsung. Jadi di sini berarti eh, matbu'nya itu mansub karena dia maf'ul bih. Maka apa? Wajaba fi hadzat tabi'i an-nasbu. Maka kalau matbu'nya itu mansub, maka tabiaknya, kalau dia datang secara langsung wajib dibaca mansub. Mengapa mura'at mura'atan lafdzil matbu'il mansubi? Karena yang dipertimbangkan itu adalah lafat mat, lafal matbu' yang mansub. Ya lafal matbu' yang mansub, lafat matbu' yang mansub. Contohnya tadi misalnya mubtaghin jahan. Ya, mubtaghin jahan. Maka jahan itu menjadi matbu'nya, dia mansub. Maka wamalan, nah malannya itu wajib dibaca mansub. Ya, wajib dibaca mansub. Mengapa? Yang dipertimbangkan itu adalah jahan tadi. Ya, lafat madbuknya yang mansub. Atau contoh yang lain apa? Nahwu lastu bi musahibin al-asiya wal munafiqo. Lastu bi lastu bi musahibinil asiya wal munafiqo. Saya tidak menemani atau tidak berkawan dengan orang yang bermaksiat dan juga orang yang munafik. Maka perhatikan di sini ada lafat musohibin, bi musohibin. Musohibin itu isim fa'il. Ya, isim fa'il dari sohaba yusohibu. Nah, di sini musahibi musahibin itu dibaca dengan cara yang pertama, yaitu ditanwin. Kemudian isim setelahnya dibaca mansub, yaitu al asiya Al-asiyah. Nah, al asiya itu mansub karena dia menjadi maf'ul bih bagi musahibin. Kemudian didatangkan tabi'. Tabi'nya yang mana? Yang al-munafiqo Ya, al munafiqo itu tapi yang diatofkan ke al-asiyah. Ya, ada huruf atof wawu di situ. Maka di sini karena al-asiyah itu mansub, maka al munafiqo itu wajib dibaca mansub juga. Fa yata'ayyanu nasbul ma'tufi. Maka di sini wajib ma'tuf itu dibaca nasab. Ya, sudah ditetapkan, dipastikan ma'tuf dibaca nasab. Wa huwa kalimatu al-munafiqo. Yaitu kata al-munafiqo. Itu dia adalah ma'tufnya. Taba'an lil ma'tufi alaihi. Karena dia itu tabi atau mengikuti ma'tuf alaihinya. Ma'tuf alaihinya yang mana? Lafat al-asiyah atau kata al-asiyah li'annahu mansubun bismil fa'ili. Karena ma'tuf alaihinya yaitu al-asiya itu mansub karena isim fa'il atau mansub karena menjadi maf'ul bih bagi isim fa'il. Kemudian amma inda jarril matbu'i bil idhofati. Maka kemudian kita masuk ke pembahasan yang baru. Adapun jika matbu'nya itu majerur karena idofah atau majerur sebagai mudof ilaihi. Ya wa huwal muradu bihadzal baiti dan itulah yang menjadi pembahasan pada bait yang ke-436 ini. Fayajuzu fit tabi'i wajhani. Maka kalau seperti ini, kalau matbuknya itu majrur karena idhofah, maka tabi'nya itu boleh dibaca dengan dua cara. Al-awwalu, cara membaca yang pertama, an-nasbu, hamlan alal mahalli. Ya. Dibaca nasab. Ya. Maka tabi'nya dibaca, boleh dibaca nasab. Kenapa? Karena dia membawa kedudukannya. Ya, dia membawa kedudukan i'rab bukan yang tampak dari lafat, tapi yang dibawa itu adalah kedudukan dari i'rob. Kita lihat catatan kaki. Hada aisaru mimma dzakara ba'dun nahwiyina. Dan i'rob yang seperti ini itu lebih mudah daripada yang apa yang daripada apa yang dijelaskan dari sebagian ulama nahwu. Apa yang dijelaskan oleh sebagian ulama nahwu min annan nasba imma ala idmari fi'lin au wasfin. Ya. Sebagian ulama nahwu itu menjelaskan bahwa tabi' itu dibaca mansub itu karena ada fi'il atau wasf yang tersembunyi ya atau dihapus. Jadi ada yang ditakdirkan di situ. Ya, ada fiil atau wasaf yang ditakdirkan, itulah yang kemudian menasobkan tabi'nya. Wa huwa ra'yu sibawaihi. Dan ini merupakan pendapat dari Sibawaih, seorang ulama besar di bidang nahwu. Nah, mengapa ini lebih dianggap lebih mudah menurut penulis yaitu Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala? li'anna ma la yahtaju ila taqdirin aula. Nah, ini adalah pendapat yang selalu beliau pegang. Bahwa i'rab yang tidak memerlukan takdir itu lebih utama. Ya, kalau kita bisa mengi'rab tanpa takdir, nah kenapa harus kita mentakdirkan sesuatu? Ya, kita harus mentakdirkan ada sesuatu yang dihapus atau disembunyikan kalau kita bisa mengi'rab tanpa takdir, itu lebih utama. Qala Ibnu Malikin fi Syarhil Kafiyati. Dan berkata Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam kitab beliau Syarhul Kafiyah Al-Mujallad Tsaniyah jilid kedua safhata sab'in wa arba'ina wa alfin pada halaman 1047 wala hajata ila taqdiri nasibin tidak perlu ya bagi kita untuk mentakdirkan ada sesuatu yang menasobkan. Ya, tadi seperti tadi misalnya fiil atau wasaf tidak perlu ditakdirkan. Ghaira nasibil ma'tufi alaihi. Selain ya yang menasobkan ma'tuf alaihi yaitu isim fa'il. Kan isim fa'il itu dianggap sudah memansubkan uh, eh, mudhof ilaihinya secara mahal, secara kedudukan. Maka sudah cukup, tidak perlu ditakdirkan adanya fi'il atau wasf. Wa ingkanat takdiru kaulasi bawaihi. Ya, walaupun pentakdiran tersebut itu adalah pendapat dari si bawai, seorang ulama besar. Ya, maka di sini Ibnu Malik rahimahullahu taala mendukung uh, i'rab yang lebih mudah tadi. Kita kembali ke atas. Jadi tadi cara membaca yang pertama bisa dibaca nasab karena yang dibawa itu adalah mahal, kedudukan, bukan lafat. Mengapa li'annal mudhofa ilaihi? Karena mudhof ilaih dari isim fa'il tersebut wa in kana walaupun secara lafat itu dia majrur lakinnahu maf'ulun bihi fil asli qoblal idhofati. Akan tetapi lafat tersebut itu asalnya adalah maf'ul bih sebelum diidofahkan. Ya, karena sebelumnya maf'ul bih, maka secara kedudukan dia itu mansub. Itu cara membaca yang pertama. Athani, cara membaca yang kedua, itu al-jarru mura'atan lilafdhin. Dibaca majerur, karena yang dipertimbangkan itu adalah lafatnya karena mat, ma, e, karena ma'tuf alaihinya itu majrur, maka kemudian ma'tufnya itu bisa dibaca majrur juga karena yang dipertimbangkan lafadznya. Nahwu contohnya lastu bimusahibil fasiqi wal munafiqo atau wal munafiqi. Bisa dibaca dua cara. Tadi sama. Saya tidak berteman dengan orang yang fasik dan juga orang yang munafik. Maka perhatikan, musahibi itu kemudian diidofahkan kepada al-fasiqi. Nah, al-fasiqi itu asalnya adalah mafulbi Jadi contohnya, ya bimusahibinil asiya. Ya, contohnya di sini al-asiya. Itu asalnya mafulbi Nah, tetapi di sini bimusahibil fasiqi. Ya, diidofahkan. Maka e, maktufnya itu al-munafiqi bisa dibaca al-munafiqo dengan cara membaca yang pertama karena yang dianggap itu kedudukannya al-fasiqi itu asalnya maf'ul bih. Atau bisa juga dibaca al-munafiqi karena al-fasiqi secara lafat itu majerur. Ya, kira-kira seperti itu. Maka apa bijarril ma'tufi alaihi boleh dibaca dengan memajarurkan ma'tuf alaihinya. Atau maaf, di sini ma'tuf alaihinya yaitu lafat al-fasiqi wa huwa al-fasiqi itu majarur. Li'idofatis milfa'ili ilaihi karena lafat tersebut itu diidofahkan kepada isim fa'il yaitu musahibi. Wa ammal ma'tufu dan adapun ma'tufnya yaitu lafat al-munafiq ya wa huwa al-munafiq ya itu bisa dibaca dengan dua cara fayajuzu fihil jarru wan nasbu itu boleh dibaca majrur menjadi lastu bimusahibil fasiqi wal munafiqi atau wan nasbu boleh juga dibaca nasab menjadi uh, lastu bimusahibil fasiqi wal munafiqi ala taqaddama karena penjelasan yang telah disebutkan sebelumnya. Wahada makna qawlihi dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala wajrur awin sib ila akhirih. Ai maksudnya idza jaa tabi'un ismil majruri ba'da ismil fa'ili. Jika ada tabi' yang datang bagi isim majrur yang terletak setelah isim fa'il. Ya, berarti mudhaf ilaih bagi isim fa'il. Jaza fihil jarru wan nasbu. Maka boleh dibaca majrur dan boleh dibaca mansub tabi'nya. Thumma dzakarol mithala. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala memberikan contoh. Mubtaghi jahin wa malan man nahad wal aslu dan asal dari jumlah tersebut man nahado mubtaghi jahin wa malan. Ya, barang siapa yang mengangkat atau siapa yang mengangkat atau menaikkan orang yang mencari kemuliaan dan juga harta. Faman ismun mausulun mubtadaun muakhirun. Maka lafat man adalah isim mausul sebagai mubtada yang diakhirkan. Wa jumlatu nahadho silatun. Dan jumlah nahadho adalah silah mausulnya. Wa mubtaghi khobarun muqottamun. Dan lafat mubtaghi adalah khobar yang didahulukan. E, Wa huwa mudhafun ila jahin. Dan menjadi mudhaf bagi lafat jahin. Ya, maka jahin adalah mudhaf ilaihi. Wa malan ma'tufun ala jahin. Dan malan di sini itu ma'tuf bagi jahin. Ya, jadi ma'tuf alaihinya jahin. Bi'atibari aslihi dan dibaca mansub karena yang dipertimbangkan itu adalah jahin itu asalnya maf'ul bih, ya mansub. Maka ma'tufnya juga dibaca mansub. Ini yang dibahas pada bait ini. Kemudian beliau melanjutkan amalus mil maf'uli, yaitu beramalnya isim maf'ul. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala bait yang ke 437 dan bait yang ke 438. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan wa kullu ma qurrira lismi, fa'ili ya wa kullu ma qurrira lismi fa'ili yu'tas ma maf'ulin bila tafaduli Fahwa kafi'lin sirolil maf'uli fi ma'nahu kal mu'ta kafafan yaktafi. Wa kullu ma kurrira lismi fa'ili. Dan setiap apa yang ditetapkan bagi isim fa'il. Ya, jadi apa ya maksudnya? Yang ditetapkan bagi isim fa'il supaya dapat beramal seperti amalannya fi'il. Baik itu syarat-syaratnya ya, dan juga amalannya yu'tasma maf'ulin bila tafaduli. Maka amalan dan syarat-syarat tersebut itu juga dapat diberikan kepada isim maf'ul tanpa tambahan. Fahwa kafi'lin sigholil maf'uli fi ma'nahu. Maka maksud dari bait sebelumnya bahwa isim maf'ul itu juga bisa seperti fi'il ya, jika ya isim maf'ul tersebut memenuhi syarat-syarat yang terpenuhi oleh isim fa'il. Maka dia itu dapat beramal seperti fi'il. Kemudian contohnya apakah al-mu'ta kafafan yaktafi. Yaitu ya orang yang diberikan ya, makan yang sudah cukup baginya. Ya, makanan yang mencukupinya maka dia akan merasa cukup ya dia sudah merasa puas atau cukup. Orang yang diberikan makanan yang sudah mencukupi baginya, dia akan merasa puas. Kemudian Asyaikh Abdullah Al-Fauzan Hafidhullah ta'ala menjelaskan kedua bait ini. Beliau mengatakan, Taqaddama mimma ya'malu amalal fi'li telah berlalu penjelasan bahwa di antara kata-kata yang dapat beramal seperti amalan fi'il, itu adalah al-masdaru. Ya, pertama masdar, wasmuhu, kemudian isim master wasmul fa'ili, kemudian isim fa'il, wasiyagul mubalagoti kemudian siroh mubalaghah. Wa nasmal maf'uli. Maka di sini kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala menjelaskan mengenai isim maf'ul. Wahuwa, apa itu isim maf'ul? Ya, kemudian kita masuk ke ta'rifus mil maf'uli. Definisi atau pengertian dari isim maf'ul. Apa itu isim maf'ul? Itu adalah ismun mushtaqun lidalalati ala ma'na mujarradin. Isim maf'ul adalah isim yang mushtaq. Yang mushtaq itu berarti diturunkan atau diderivasikan dari masdar atau dari fi'il mauti, Ya, tergantung pendapat mana yang kita pegang. Jadi isim yang berasal dari kata yang lain, bisa masdar, bisa uh, fi'il madhi. Liddalalati ala makna mujarradin. Yang itu menunjukkan akan makna suatu kejadian atau suatu perbuatan. Wa ala man waqa'a alaihi dzalikal ma'na dan selain menunjukkan akan makna suatu kejadian dan suatu perbuatan, itu juga menunjukkan ala man waqa'a alaihi dhalikal makna. Kepada seseorang atau sesuatu yang tertimpa akibat dari suatu perbuatan atau suatu kejadian tersebut. Artinya yang menerima efek dari suatu kejadian atau suatu perbuatan itu yang dimaksud dengan isim maf'ul. Menunjukkan makna perbuatan dan menunjukkan bahwa dia adalah sesuatu atau orang yang menerima akibat dari perbuatan tersebut. Mithaluhu, contohnya, munihalfa izu jaizatan. Pemenang tersebut itu diberikan hadiah. Ya. Diberikan hadiah atau pemenang tersebut diberi hadiah. Fahuwa mamnuhun. Maka pemenang tersebut itu adalah orang yang mendapatkan hadiah. Ya. Mamnuh, dia yang mendapatkan hadiah, menerima hadiah. Jadi hadiah itu diberikan kepadanya. Fasmul maf, fasmul maf'uli mamnuhun, maka isim maf'ul yaitu mamnuh, yadullu ala ma'na mujarradin maka itu menunjukkan akan makna suatu kejadian atau suatu perbuatan. Apa itu wahwa manhul jaizati? Yaitu pemberian hadiah. Ya, pemberian hadiah itu berarti makna perbuatan atau kejadian yang uh, dikandung oleh mamnuhun. Ghoiro muqayyadin bizamanin, tanpa terikat dengan suatu waktu. Tidak tahu itu akan datang sekarang atau masa lalu. Wa yadullu ala dzatil lati waqa'a 'alaiha manhul jaizati. Dan selain menunjukkan akan makna kejadian, dia juga menunjukkan akan suatu zat, ya, suatu uh, seseorang atau suatu benda yang dia itu menerima akibat ya atau menerima efek dari pemberian hadiah tersebut. Ya, artinya dia yang mendapatkan hadiah. Ada pemberian hadiah, itu ada yang memberi, ada yang diberi. Nah, yang memberi itu adalah makna dari fa'il. Sedangkan yang diberi itu adalah makna dari maf'ul. Kira-kira seperti itu. Kemudian kita lanjutkan Wasmul maf'uli ya'malu amala fi'lihi al-mabni lil majhuli. Dan isim maf'ul itu beramal seperti amalan fi'ilnya. Ya, beramal dari amalan fi'il yang dia itu berasal darinya. Namun apa? Al-mabniyi lil majhuli. Namun fi'il tersebut itu adalah fi'il majhul atau fi'il al-fi'lul ladzi lam yusamma fa'iluhu. Ya. Fi'il yang tidak disebutkan fa'ilnya. Jadi isim maf'ul itu kalau beramal itu amalnya seperti fi'il majhul. Sedangkan kalau isim fa'il itu fi'il ma'lum. Fa'inkana muhallan bi'al amila mutlakon bila syartin. Dan jika isim maf'ul itu bersambung dengan al, ya dihiasi dengan al, maka dia dapat beramal secara mutlak tanpa syarat. Nahwu contohnya, al-mafqudu maluhu hazinun. Ya, orang yang kehilangan harta itu sedang sedih. Ya, yang kehilangan harta, hartanya, yang kehilangan hartanya itu sedang sedih. Fa al mafkudu mubtadaun. Maka lafat al mafkudu itu mubtada dan dia berupa isim maf'ul. Maluhu naibu fa'ilin lismil maf'uli. Maluhu naibu fa'ilin lismil maf'uli dan lafat maluhu itu naibul fa'il bagi isim maf'ul. Walha'u ha'u mudhafun ilaihi dan hak yang ada pada maluhu adalah mudhaf ilaihi hazinun khobarul mubtada'i dan lafat hazinun adalah khobar mubtada. Qala ta'ala fi musarifiz zakati atau fi masarifiz zakati. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, pada ayat yang masyhur mengenai masarifiz zakah atau masarifuz zakah yaitu golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Ya, masorif az-zakah itu adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal wal muallafati qulubuhum." Wal muallafati qulubuhum. Yaitu orang-orang yang atau orang yang dilunakkan hatinya, dibujuk hatinya atau muallaf. Ya, muallaf, orang yang Ya, kemudian dilunakkan untuk dapat menerima Islam. Maka al-mu'allaf itu adalah uh, isim maf'ul dari allafa yu'allifu. Ya, allafa yu'allifu. Isim fa'ilnya mu'allifun. Kemudian isim maf'ulnya adalah mu'allafun. Ya, mu'allafun. Nah, kemudian di sini wal mu'allafati qulubuhum. Ya wal muallafati qulubuhum. Fa qulubuhum naibu fa'ilin lismil maf'uli. Maka lafat qulubu ya pada qulubuhum itu naibul fa'il bagi isim maf'ul. Wal mimu alamatul jam'i dan mim yang ada pada qulubuhum adalah tanda jamak wal ha'u mudhafun ilaihi dan ha' yang ada pada hum itu adalah mudhaf ilaihi. Ya. Maka di sini kulubuhum itu merupakan makmul dari al-mu'allafati, yaitu sebagai naibul fa'il. Kemudian beliau melanjutkan wa nasmul maf'uli mujarrodan. Adapun jika isim maf'ul itu kosong atau tidak ada al yang bersambung di situ. Amila, ya dia masih ah, dapat beramal tapi apa? Idza tawaffarat lahu syurutul lati ushturitat li'amalis mil fa'ili. Ya, dia dapat beramal idza tawaffarat lahu syurutu. Jika terpenuhi syarat-syarat. Ya, dia memenuhi syarat-syarat allati syuritat li'amalis ismil fa'ili. Syarat-syarat yang ya disyaratkan bagi beramalnya isim fa'il. Apa saja syaratnya? Min kaunihi lil hali awil istiqbali. Ya bahwa itu harus menunjukkan makna hal, masa sekarang, atau makna istiqbal, makna yang akan datang. Kemudian wa'timadihi ala syai'in ma taqaddama dan juga harus bersandar pada sesuatu yang telah disebutkan sebelumnya. Ya, tadi seperti uh, istifham ya kemudian Eh, nafi, dan nida, dan seterusnya. Kemudian beliau melanjutkan, fayarfa'u naibal fa'ili. Maka isim maf'ul itu merofakkan naibul fa'il. Ya fayarfa'u naibal fa'ili. Dia merofakkan naibul fa'il. Idza kana fi'luhu muta'addiyan liwahidin namun apa jika fiilnya itu fiil yang muta'ati yang memerlukan satu maf'ul bih. Ya hanya memerlukan satu maf'ul bih. Fatakulu maka engkau katakan al-ilmu ma'rufatun fawaiduhu. Al-ilmu ma'rufatun fawaiduhu. Ilmu itu diketahui faedah-faedahnya atau manfaat-manfaatnya. Ya, maka ma'rufatun, ya ma'rufun, itu adalah isim maf'ul. Ya, dari arafa ya'rifu, atau nanti kalau dia fi'ilnya majhul, urifa. Fama'rufatun khobarul mubetadai, maka lafat ma'rufatun adalah khobar mubetada. Wahuwa ismu maf'ulin, dan itu adalah isim maf'ul. Fi'luhu urifa, ya, fi'ilnya adalah urifa al-muta'addi liwahidin. Dan fi'il urifa atau fi'il arafa ya'rifu itu muta'addinya kepada satu maf'ul saja. Ya, dia muta'addinya kepada satu maf'ul saja. Fawaiduhu naibu fa'ilin. Dan lafat fawaidu, ya pada fawaiduhu adalah naibul fa'il, wal ha'u mudhafun ilaihi. Dan hak yang ada pada fawaiduhu adalah mudhaf ilaihi. Wa ingkana fi'luhu muta'attiyan li aktsara adapun jika fi'ilnya itu muta'atti kepada lebih dari satu maf'ul. Yang bisa kepada dua maf'ul atau tiga maf'ul misalnya. Rufi'a wahidun bin niyabati. Maka yang salah satu dari beberapa maf'ul tersebut itu dirofakkan yes, karena niyabah dia menjadi naibul fa'il Kemudian wanusiba ghairuhu. Kemudian maf'ul bih maf'ul bih yang lain tetap dinasabkan. Contohnya apa? Nahwu. Contohnya nahwu al-mujiddu mamnuhun jaizatan. Ya al-mujiddu mamnuhun jaizatan. Orang yang bersungguh-sungguh tersebut itu diberikan hadiah. Ya. Maka apa? Fal mujiddu mubtadaun. Maka lafat al mujiddu itu adalah mubtada. Mamnuhun khobarul mubtada'i dan mamnuhun itu khobar mubtada. Wa mu maf'ulin. Dan dia adalah isim maf'ul dari manaha yamnahu. Ya manaha yamnahu itu fiil yang muta'atinya kepada dua maf'ul. Ya, dua maf'ul nanti akan dijelaskan. Ya, dan mamnuhun khobarul mubtada'i wa huwa ismu maf'ulin. Jadi dia adalah isim maf'ul. Wa fihi dhamirun mustatirun huwa naibul fa'ili. Dan mamnuhun itu mengandung domir mustatir yang dia adalah naibul fa'il. Wa huwal maf'ulul awwalu fil asli. Yang naibul fa'il itu asalnya itu adalah eh, maf'ul yang pertama. Naibul fa'il itu kan asalnya adalah maf'ul yang pertama secara asalnya. Jaizatan maf'ulun thanin mansubun. Dan jaizatan itu asalnya adalah maf'ul bih yang kedua, yang dibaca mansub. Nah, asalnya apa? Wal aslu dan asalnya manahtu al-mujidda jaizatan. Manahtul mujidda jaizatan. Saya telah memberikan kepada orang yang bersungguh-sungguh tersebut hadiah. Maka di sini kita lihat failnya siapa? Tak ya, tak atau tu di situ. Ya, yang bermakna anak. Kemudian maf'ul yang pertama apa? Al-mujidda. Ya, orang yang bersungguh-sungguh. Nah, saya memberikan kepada al-mujidda. Nah, yang diberikan apa? Jaizatan. Ya, hadiah. Tumma buniya lil majahuli. Kemudian fi'il manahtu itu diubah menjadi fi'il majahul. Fi'il majahul. Fakila maka dikatakan munihal mujitu jaizatan. Ya, orang yang bersungguh-sungguh tersebut itu diberikan hadiah. Maka al mujitu yang asalnya maf'ul pertama itu dibaca marfu sebagai naibul fa'il. Dan jaizatan sebagai maf'ul yang kedua tetap dibaca mansub. Itu maksudnya. Wa min i'malihi qauluhu ta'ala dan di antara contoh beramalnya itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Hud ayat ke-103. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika yaumum majmu'ul lahunnas." Ya dzalika yaumum majmu'ul lahunnas. Ya itu adalah hari di mana ya manusia dikumpulkan untuk menghadapinya. Ya, menghadapinya. Maka apa? Fa annasu naibu fa'ilin lismil maf'uli. Maka lafat annasu pada ayat tersebut itu adalah naibul fa'il bagi isim maf'ul yaitu majamu'un. Nah, itu adalah contohnya pada firman Allah Subhanahu wa taala. Wahada makna qawlihi dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala wa kullu ma qurrira lismi fa'ili ila akhirih. Ai maksudnya kullu ma ya taqarrara saja. Kullu ma taqarrara lismil fa'ili minal amali wasyuruti atau tuqarriru juga bisa kullu ma tuqarriru ya kullu ma tuqarriru saja kullu ma tuqarriru lismil fa'ili setiap apa yang engkau tetapkan bagi isim fa'il minal amali wasyuruti ya baik itu berupa amal atau syarat-syarat mimma dzakarahu bin malikin dan amalan dan syarat-syarat tersebut itu disebutkan oleh Ibnu Malik kemudian yasbutu lismil maf'uli maka setiap apa yang kau tetapkan bagi isim fa'il, baik berupa amalan dan syarat, itu ditetapkan juga bagi isim maf'ul. Bila tafaduli. Ya, bila tafaduli. Tan atau apa maksud bila tafaduli? Ay bila ziyadatin fi ahadihima alal akhori. Tanpa tambahan antara salah satu dengan yang lain. Art artinya, syarat dan amalannya bagi isim fa'il dan isim maf'ul itu sama, tidak ada tambahan. Wa hadza la yustafadu min awalil baiti. Dan makna ini itu tidak diambil faedahnya atau dipahami dari permulaan bait. Falaisa tauqidan. Maka ini bukan makna tauqid. Thumma bayyana annasmal maf'uli mithlul fi'lil mabniyi lil majahuli fil ma'na. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala menjelaskan bahwa isim maf'ul itu seperti fi'il majhul dari sisi makna. Wa huwa dalalatu 'alal hadafil waqi'i 'ala dzati. Yaitu isim maf'ul itu menunjukkan akan kejadian yang berlaku pada suatu zat. Fa'in qila, maka jika dikatakan, innal kalama fil amali la fil ma'na, ya maka jika ada yang mengatakan bahwa kalam tersebut, ya, atau kalam tersebut, ucapan tersebut, ya, kalam tersebut itu dalam amalan, bukan dalam makna. Ya, jika ada yang mengatakan seperti itu, ya, bahwa kalam tersebut itu dalam amalannya, bukan dalam maknanya Wal jawabu maka jawabannya imma li'an li'anna amalahu musabbabun an kaunihi bima'na fi'lihi ya karena amalannya si isim maf'ul itu musabab ya musabbab atau akibat an kaunihi bima'na fi'lihi karena isim maf'ul itu dia itu mengandung makna fi'ilnya jadi yang dimaksud itu adalah musabab akibat. Wa Fa'atlaqas sababa wa aradal musabbaba. Maka yang dikehendaki oleh orang yang mengucapkan istilah ini itu adalah sebab. Maaf, yang ungkapan yang disebutkan, istilah yang disebutkan itu adalah sebab. Wa aradal musababa. Namun yang dia inginkan itu adalah musabab atau akibatnya. Ya, dan ini sering dalam pembahasan eh, nahwu ya, atau ilmu yang lain juga. Yang disebutkan ini, tetapi yang dimaksudkan adalah ini. Maka yang di sini yang disebutkan adalah sebab, namun yang dimaksudkan adalah musabab. Itu jawaban yang pertama. Au atau jawaban yang lain, li'annal amala dakhilun tahta qawlihi. Karena beramalnya isim maf'ul itu masuk dalam ucapan Ibnu Malik wa kullu ma qurrira ismi fa'ili. Ya, amalannya itu masuk dalam eh, tadi ucapan Ibnu Malik wa kullu ma fa'ili. Nah, kemudian wal fa'u fi qawlihi dan fa yang ada pada ucapan Ibnu Malik yaitu fahwa ka fi'lin hiyal fa'ul fasihatu. Itu adalah fa' al-fasihah. Kita lihat catatan kaki hiyallati takunu jawaban li syartin muqaddarin. Fa fasihah itu adalah fa yang dia itu terletak sebagai jawab bagi syarat yang ditakdirkan ma'al adati, ya bersama dengan perangkatnya. Unzur ini dapat dilihat di dirosatun fi asali bil Qur'anil karimi. Ya, pada uh, uh, Al-Juz'ul Al-Juz Al-Awwala juz yang pertama, Al-Mujallada Thaniya jilid yang kedua, Safhata Khomsin wa Arba'ina wa Mi'ataini, halaman 245. Kita kembali ke atas. Kemudian alal azhari. Ini kalau dianggap eh, di, adalah fa fasihah men, eh, jika dilihat dari yang tampak dari konteks bait tersebut. Ai maksudnya Iza aratta amala ismil maf'ulil mustawfi syuruti fahuwa kafi'lin ila akhirih. Jika engkau menginginkan amalannya isim maf'ul yang memenuhi syarat-syarat yang disebutkan tadi, maka dia beramal seperti fi'il dan seterusnya. Thumma mathala biqaulihi. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala memberikan contoh dengan ucapan beliau yaitu al-mu'ta kafafan yaktafi. Orang yang diberikan ya makanan yang mencukupi baginya maka dia akan merasa puas. Fal mu'ta mubtada'un, maka lafat al-mu'ta adalah mubtada' wa al-fihi mausulatun. Al yang ada pada al-mu'ta adalah al-mausulah. Wa fil mu'ta dhamirun mustatirun ya'udu ala al. Dan pada mukto itu ada domir mustatir yang kembali kepa kembalinya kepada al mausulah. Naibu fa'ilin. Dan itu adalah naibul fa'il. Wahadat domiru huwal maf'ulul awwalu fil asli. Dan domir tersebut, domir mustatir tersebut, itu adalah maf'ul bih yang pertama, ya secara asalnya. Ya dari fi'il a'ta yu'ti. Nah, maf'ul bi pertamanya itu adalah domir mustatirnya, asalnya. Kemudian karena dimajahulkan, nah kemudian itu menjadi e, naibul fa'il. Kafafan maf'ulun thanin lismil maf'uli. Dan kafafan adalah maf'ul yang kedua bagi isim maf'ul. Atau maf'ul yang kedua dari makna a'to yu'ti. Ya, memberikan. Wa jumlatu yaktafi khobarul mubtada'i. Dan jumlah yaktafi adalah khobar mubtada'. Wal kafafu kasahabin. Dan lafat kafafu, kafafun, itu mengikuti wazan sahabun atau sahabin. Itu apa? Mayakfi minal kuti, yaitu makanan yang mencukupi. Kemudian kita masuk ke bait terakhir dari pembahasan ini, idhofatu smil maf'uli ila marfu'ihi. Ya, diidhofahkannya isim maf'ul kepada marfu'nya. Ya, atau mengidhofahkan isim maf'ul kepada naibul fa'ilnya. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yaitu bait yang ke-439. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan Wa qad yudafu dha ilas min murtafi' ma'nan ka mahmudul maqasidil wari'. Maka di sini beliau mengatakan dan terkadang ya wa qad yudafu dha ya dan terkadang isim maf'ul itu diidhofakan kepada ilas min murtafi kepada isim yang marfu. Ya, maksudnya apa? Maksudnya naibul fa'il. Nah, ya berarti secara makna. Nah, kemudian apa? Contohnya apakah mahmudul maqasidi al-wari'u? Ya, mahmudul maqasidi al-wari'u. Orang yang warok, ya, orang yang mawas diri tersebut itu mahmudun mahmudu mako, mahmudul maqasidi. Itu memiliki tujuan atau maksud yang terpuji. Ya, al wariu itu Ya, fa'il dari waru'a. Kemudian taqaddama annasmal maf'uli ya'malu amalal fi'li al-mabniyyi lil majhuli. Telah berlalu penjelasan bahwa isim maf'ul itu dapat beramal seperti amalan fi'il, namun fi'ilnya yang majhul. Fayarfa'u naibal fa'ili. Maka dia dapat merofakkan naibul fa'il. Sawa'an kanasman dhahiron au dhamiron sama saja, baik jika naibul fa'ilnya berupa isim dhohir, atau naibul fa'ilnya berupa domir. Wadhakarohuna annahu yajuzu biqillatin. Ya. Dan di sini Ibnu Malik rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa boleh, ya, walaupun ini sedikit, boleh apa? An yudhafasmul maf'uli ila naibifa'ilihi adzohiri. adh Ya, boleh untuk mengidofahkan isim maf'ul kepada naibul fa'ilnya yang berupa isim zohir. Ya, boleh. Bikil latin, tetapi ini sedikit ditemui dalam bahasa Arab. Fa yasiru naibul fa'ili majeruron fil lafzi. Maka jadilah naibul fa'il tersebut, itu menjadi majerur secara lafat, kan menjadi mutaf ilaih marfu'an fil mahalli, tetapi secara kedudukan dia tetap marfu. Tetap marfu karena dia asalnya adalah naibul fa'il yang marfu. Muro'atan li aslihi, karena memperhatikan atau mempertimbangkan asalnya yang naibul fa'il tersebut marfu. Nahwu contohnya, al-ilmu ma'rufatun fawaiduhu. Ilmu itu diketahui faedah-faedahnya atau manfaat-manfaatnya. Fatakulu, maka engkau juga boleh mengatakan al-ilmu ma'ruful fawaidi. Ilmu itu sama maknanya diketahui uh, faedah-faedahnya atau manfaat-manfaatnya. Bi'idofatismil maf'uli ila marfu'ihi. Dengan mengidofahkan isim maf'ul kepada marfu'nya atau kepada naibul fa'ilnya. Kita lihat catatan kaki. Syartul idofati antakuna sirotuhu asliyatan. Nah, jika ada syarat untuk boleh mengidofahkan, yaitu bahwa sirohnya itu adalah siroh yang asli. Ya, sirohnya bentuknya, bentuk dari isi maf'ulnya itu adalah bentuk yang asli. Artinya apa? Ya kalau bentuk yang asli itu ya maf'ulun. Ya, itu kalau fiilnya fiil yang uh, eh, sulati mujarrad misalnya. Kalau mazid ya dia mengikuti sirohnya masing-masing. Fa in kanat ghaira asliyatin lam yajuz dzalika. Akan tetapi kalau bentuk isi maf'ulnya tidak mengikuti siroh yang asli. Ya, karena kan terkadang ada yang bentuknya bukan isim maf'ul, tetapi dia itu dimaksudkan dengannya itu isim maf'ul. Kama sayati nuhuma fi babi abniyati asma'il fa'ilina wal maf'ulina. Sebagaimana nanti akan datang penjelasannya pada bab mengenai susunan isim-isim fa'il dan isim-isim maf'ul. Kita kembali ke atas. Wahada makna qawlihi dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala. Wa qad yudhafu dha min murtafi' Ay maksudnya, qad yudhafu smul maf'uli ila lismil marfu'i bihi. Terkadang isim maf'ul itu diidhofakan kepada suatu isim yang marfu' karena isim maf'ul tersebut. Apa itu? Wahuwa naibul fa'ili, yaitu naibul fa'il. Thumma dzakara al-mithala. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala memberikan contoh. Contohnya apa? Mahmudu mah, Mahmudul maqasidil wari'. Ya, maksudnya apa? Wa asluhu dan asalnya al-wari'u mahmudun maqasiduhu. Orang yang wara', orang yang mawas diri itu itu memiliki tujuan yang terpuji. Wa qawluhu ma'nan dan ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala ma'nan itu adalah ai min jihatil ma'na yaitu dari sisi maknanya. Likaunihi naiba fa'ilin qoblal idofati. Karena secara makna itu masih naibul fa'il eh, sebelum diidofahkan. Kama takottama, sebagaimana telah berlalu penjelasannya. Wa dhahiru kalamihi annasmal maf'uli yanfaridu bijawazil idhafati ila marfu'ihi dunasmil fa'ili. Kalau dari dhahir yang tampak dari ucapan Ibnu Malik, itu seolah-olah mengatakan bahwa isim maf'ul itu bersendiri. Ya, dengan dibolehkannya idhofah kepada isim marfu'nya. Dunas, dunas mil fa'ili, sementara isim fa'il tidak. Ya, seolah-olah seperti itu. Lakin fismil fa'ili tafsilun ya'ti insya'allahu fi babis sifatil musyabbahati. Akan, tet akan tetapi bagi isim fa'il, itu nanti akan ada perincian yang akan dijelaskan insya'allah pada bab as-sifah al-musyabbahah. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.